Sesungguhnya engkau adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Sebagaimana kemarin telah dijanjikan. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang sejarah kurban. Dari surat as sofat ayat 99 sampai 113. Al-Asairul kalau tidak keberatan fadhol dibaca. as sofat 99 sampai 113. qala Inni ذاهب ila Rabbi sayahdin 99 sampai 113. terus sampai 113. Kadzalika najzil muhsinin Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Ayat-ayat ini adalah tentang sejarah kurban. Dan ayat-ayat ini sangat indah. Banyak pelajaran yang kita bisa mengambilnya. Pertama-tama di ayat nomor 99 Allah Subhanahu wa taala mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin Ayat ini merupakan sambungan dari ayat-ayat yang sebelumnya, yang mana ayat-ayat sebelumnya menceritakan bahwa Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya, tapi ternyata oleh kaumnya ditolak dakwahnya. Sampai-sampai Nabi Ibrahim pernah dibakar oleh Raja Namrud karena mendakwahkan tauhid. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa lagi mengharapkan keimanan kaumnya, tidak bisa diharapkan keimanannya, maka sekarang tidak ada jalan lain kecuali hijrah. Nabi Ibrahim mengatakan, "Waqala inni dahibun ila rabbi sayahdi." Sesungguhnya aku akan pergi kepada Tuhanku dan dia akan memberikan petunjuknya kepadaku. Setelah dakwah kepada kaum dengan berbagai macam ayat-ayat yang agung, dengan mukjizat, ternyata tidak iman juga. Sampai puncaknya tidak bisa diharapkan keimanan mereka, maka buat apa mendakwai mereka? Cari yang lainnya yang ma yang mau didakwai. Ayat ini sangat indah, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Dari sinilah para ulama mengatakan watanud da'iya haitsu maslahatud da'wah. Negeri para dai adalah di mana ada maslahat dakwah. Jadi seorang dai itu dakwanya bukan di satu tempat saja, sehidup semati tidak. Kalau di sana dakwahnya berkembang diterima, dia ya terus. Kalau ditolak mentok nggak bisa diharapkan keimanannya, maka hijrah. Bumi Allah masih luas, masih banyak daerah lain, masih banyak orang lain yang mereka mau nerima dakwah. Sudah diberikan tidak mau, cari yang lainnya. Masih bumi Allah luas. Dan hijrah ini adalah merupakan ajaran para nabi, sunnah para nabi. Nabi Ibrahim hijrah, Nabi Lut hijrah, Nabi Musa hijrah, semua nabi termasuk juga Rasulullah Muhammad SAW alaihi hijrah mula-mula mem membolehkan sahabatnya hijrah dari Mekah ke Habasyah. Kemudian akhirnya hijrah dari Mekah ke Madinah dan beliau sendiri juga hijrah. Jadi hijrah ini adalah sunnatullah kepada para nabi dan kepada pewaris para nabi.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 Mendapat pahala, ganjaran, dan berbagai macam kebaikan. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, yang hendak dia dapatkan atau perempuan yang hendak dia nikahi, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Dapat dunia, dapat wanita. Pahala di sisi Allah tidak dapat sama sekali. Jadi hijrah itu lillah ila rabbi din. Dan orang kalau sudah lillah karena Allah, tujuannya Allah, pasti Allah memberikan hidayah. Memberi petunjuk, pasti. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang yakin. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa di ayat nomor 100, Rabbi habli minas salihin. Ini doa yang sangat bagus, terutama bagi mereka-mereka yang ingin mempunyai anak soleh. Baik sebelum kelahiran anak, ataupun setelah kelahiran anak, tidak masalah. Rabbi habli minas salihin. Wahai Allah, berikanlah kepadaku anak yang termasuk dari kalangan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang baik, orang-orang yang taat. Wahai Allah. Jadi ini surat As-Sofat ayat 100 itu doa yang sangat bagus untuk orang-orang yang kepingin punya anak soleh. Rabbi habli minas salihin. Jadi yang memberikan kepada kita anak yang soleh itu adalah Allah. Termasuk pendidikan anak dalam Islam kita jangan menggantungkan kepada diri kita, kepintaran kita, kecerdasan kita, kepandaian dan yang tidak. Tetap kepada Allah. Kalau Allah tidak membantu kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi doa dan usaha. Rabbi habli minas salihin. Kemudian ayat yang nomor 101 bi ghulamin halim. Lalu kami beri Ibrahim kabar gembira dengan seorang anak yang halim, yang penyabar, yang penyantun, sangat sabar. Ayat ini 101 di antara kandungannya itu kita disyariatkan untuk memberikan kabar gembira. Kabar gembira dan termasuk juga mengucapkan selamat kepada orang yang punya anak. Jadi tidak apa-apa mengucapkan selamat kepada orang yang punya anak selamat atas kelahiran anakmu. Ya. Alhamdulillah ini kabar gembira. Termasuk juga ada dari sebagian salaf ucapan selamat ketika ada anak lahir yaitu diucapkan barakallahu laka fil bilak wa syakartal wahib wa ruzikta birrah wa balagha asyuddah. Didoakan jadi diberi kabar gembira dan memang kita dianjurkan memberi kabar gembira kepada orang lain. Bahkan kalau kita memberi kabar gembira kepada orang lain, maka kita mendapat dari Allah nilai sodakoh. Menyenangkan orang itu dinilai sodakoh. Bahkan senyum di wajahnya orang, di depan orang itu adalah sodakoh. Tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh. Kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man naffasa an muslimin kurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Menghilangkan kesusahan seorang muslim, seorang mukmin daripada kesusahan dunia, maka nanti Allah menghilangkan kesusahan kita daripada kesusahan-kesusahan hari kiamat. Memberi kabar gembira, kabar gembira Kemudian bi min halim. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Ibrahim kabar gembira dengan seorang anak yang halim, yang penyantun, yang sabar. Dan ini sifat yang paling tampak dari Nabi Ismail adalah sifat sabarnya. Terutama ini paling tampak ketika peristiwa penyembelihan. Demikian sabar, pasrah ketika ayahnya mengatakan diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya. Bighulamin halim. Kemudian juga disebutkan di dalam di dalam kitab kitabnya ahli kitab di perjanjian lama bahwa Nabi Ibrahim ketika punya anak Ismail waktu itu usia beliau 86 tahun. Ketika punya anak Ismail usianya 86 tahun. Kalau menurut ukuran kita sudah tidak mungkin punya anak lagi. Tapi Allah kalau sudah berkehendak maka bisa kun fayakun. Kemudian ayat ini juga merupakan dalil bahwa doa bisa merubah takdir. Jadi doa bisa merubah takdir. La yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Doa, ya Allah berilah anak. Oleh Allah diberi anak. Jadi doa punya kekuatan. Doa yang dipanjatkan dengan adab-adabnya, dengan tata cara-tata caranya. Terutama adalah yakin dan harta yang dimakan adalah harta yang halal, halim. Diberi seorang anak yang halim yaitu Nabi Ismail. Jadi semua ayat ini pembicaraan tentang Nabi Ismail. Baru nanti di ayat nomor 112 pembicaraannya tentang Nabi Ishak. Dan tidak ada khilaf di kalangan kaum muslimin, bahkan juga di kalangan ahli kitab bahwa Ismail lebih tua daripada Ishak. Tidak ada khilaf. Kalau di perjanjian lama, di kejadian disebutkan di sana, Ishak itu lahirnya Ketika Nabi Ibrahim usia 100 tahun. Kalau Ibnu Katsir di sini mengatakan bahwa di dalam kita perjanjian lama itu 99. Tapi kalau kita lihat sendiri 100. Jadi Ismail lahir usia Ibrahim 86. Ishak Yakub usia Ibrahim, Nabi Ibrahim 100. Nabi Ibrahim lebih tua, Nabi Ismail lebih tua daripada Nabi Ishak. Nabi Ishak. Sama-sama nabinya, sama-sama orang sucinya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat nomor 102, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tatkala dia itu telah mencapai usia as-sa'ya, itu bisa berjalan, bisa diajak keluar oleh ayahnya, sudah mulai besar. Kemudian sang ayah Ibrahim alaihissalam salam mengatakan, "Wahai putraku, aku mimpi dalam mimpi itu aku melihat bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Nabi Ibrahim mimpi nyembelih anaknya. Yang mana mimpinya para nabi adalah wahyu. Ru'yal Ambiya wahyun. Mimpinya nabi wahyu. Kalau mimpi nyembelih anaknya, berarti Allah memerintahkan Ibrahim menyembelih anaknya. Disembelih. Namun kita jangan niru ya. Kalau kita nanti mimpi nyembelih anak kita, jangan disembelih. Karena kita bukan Nabi Ibrahim. Jadi jangan coba-coba kita mau niru ilmunya Nabi Ibrahim atau niru ilmunya Nabi Khidir. Tidak nutut. Ya. Nabi Khidir lihat anak kecil, kepalanya diputar ya, mati anaknya. Kalau kita jangan niru. Itu adalah ilmu khusus Nabi Khidir yang tidak diberikan kecuali kepada Nabi Khidir. Kalau ada orang beranggapan dia bisa keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia bisa berbuat seperti Nabi Khidir, maka orang ini kafir. Termasuk pembatal keislaman. Kita harus terikat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita tidak boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya sejengkal, walaupun hanya satu senti, walaupun hanya satu mili, tidak boleh keluar. Kemudian bagaimana pendapat sang anak ketika diceritakan oleh ayahnya seperti ini? Ternyata subhanallah anak dan bapaknya ini sangat cocok gayung bersambut. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, kalau memang itu adalah perintah Allah, kerjakan perintah Allah. Kerjakan wahai ayah. Dan insya Allah ayah akan mendapati saya termasuk orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Ayat 102 ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antara faedah yang bisa kita ambil di ayat ini bahwa penyembelihan itu terjadi ketika Nabi Ismail masih usia kecil balagha ma'ahu sa'ya, sudah mulai bisa jalan, bisa diajak keluar-keluar, seperti itu. Kemudian juga tentang mimpi. Mimpi itu, kalau mimpinya Nabi adalah wahyu. Kalau mimpi kita bukan wahyu, tapi mimpi itu ada maknanya. Mimpi itu ada maknanya, ada takbirnya, ada takwilnya. Artinya mimpi itu. Kemudian para ulama membagi mimpi ada tiga. Yang pertama-tama ru'ya minallah. Mimpi yang dari Allah. Mimpi yang dari Allah ini yang jelas, yang gamblang, yang tidak perlu penafsiran. Kita tadi malam mimpi ketemu si Fulan, ternyata paginya ketemu betulan. Tidak perlu penafsiran, jelas gamblang. Mimpi dari Allah. Yang kedua, ru'ya minal malak. Mimpi melalui perantara malaikat. Maka ini biasanya isyarat-isyarat yang butuh penafsiran. Seperti mimpinya Nabi Nabi Yusuf alaihi salam, "Inni ra'aitu ahada 'asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Aku melihat sebelas bintang, matahari dan bulan semuanya sujud kepadaku. Ini butuh penafsiran dari malaikat. Kalau yang dari Allah jelas seperti Nabi Ibrahim, mimpi nyembelih anaknya berarti perintah menyembelih anaknya. Dan dua-duanya ini adalah mimpi yang bermakna. Ini merupakan salah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Sebagaimana dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-ru'ya as-salihah juz'un min sitta wa arba'in juz'an minan nubuwah." Mimpi yang baik itu adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, tapi sekarang masih ada kabar-kabar melalui mimpi-mimpi, mimpi yang benar. Mimpi yang benar ada tafsirnya, ada takbirnya, ada takwilnya, takwil mimpi. Dan ada orang-orang yang pandai menakwilkan mimpi. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pandai menakwilkan mimpi. Nabi Yusuf, kemudian juga ayahnya, Nabi Ibrahim dan yang lain-lain. Kemudian juga para ulama termasuk para ulama salafus saleh. Yang paling terkenal ahli mentakwilkan mimpi adalah Ibnu Sirin. Salah seorang dari kalangan ulama at-tabi'in. Menakwilkan mimpi. Dan orang yang ahli menakwilkan mimpi adalah orang yang dia punya ilmu mendalam. Ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan kita kalau mimpi. Kalau mimpi yang baik. Kita dianjurkan cerita kepada orang yang cinta kepada kita. Supaya dia tidak hasut, tidak iri, tidak dengki. Karena nanti kalau kita cerita mimpi yang baik kepada orang yang dengki kepada kita, maka mimpi kita nanti oleh dia diartikan yang jelek-jelek. Diartikan yang jelek-jelek. Ada sebuah hadis sahih yaitu yang berbunyi ar ala rijlin ta'ir malam tu'abbar fa'idha ubbirat waqa'at. Mimpi itu berada di kaki burung selama belum diartikan. Kalau sudah diartikan maka benar-benar terjadi. Jadi maksudnya mimpi itu ada kalanya punya beberapa makna. Penakbir pertama yang mengambil salah satu dari makna itu maka terjadilah seperti yang ditakwilkan itu. Jadi ada kalanya satu mimpi punya beberapa arti. Bisa gini, bisa gini, bisa gini, bisa gini. Terjadinya yang mana? Penakdir pertama. Nah terjadinya begini. Maka terjadi seperti yang dikatakan oleh orang yang pertama mengucapkan itu. Kalau sudah ditakbirkan, terjadi. Kecuali kalau takwilannya takwilan yang nyimpang dari makna-makna itu, ya tidak akan terjadi. Sehingga kalau kita cerita kepada orang yang benci kepada kita, nanti diartikan yang jelek-jelek ceritakan kepada orang-orang yang cinta kepada kita. Kemudian juga kalau mimpi yang buruk, mimpi yang buruk, mimpi dari setan ini yang ketiga. Pertama dari Allah, kedua dari malaikat, yang ketiga ini mimpi dari setan. Atau mimpi yang merupakan bawaan daripada jiwa kita. Jadi tidur mimpi yang jelek-jelek, mimpi dikeroyok orang banyak. Ya atau mimpi apa, yang buruk-buruk, yang menakutkan, yang tidak menyenangkan. Sehingga ketika kita bangun itu sumpek sekali. Nah, mimpi yang jelek ini ada beberapa amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dulu kalau mimpi jelek itu sumpek mereka, seakan-akan gunung hendak menimpa mereka. Setelah diberi amalan-amalan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi ringan. Pertama-tama kalau mimpi jelek Ketika kita terbangun, terjaga, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzu bika min 'amali syaitan. Kemudian meludah ke sebelah kiri tiga kali, tapi berupa percikan-percikan ludah saja. Tanpa ludahnya dikeluarkan, dipercikkan saja. Sebelah kiri tiga kali. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, posisi tidurnya dirubah. Kalau tadi mungkin menghadap ke utara, sekarang dirubah menghadap ke selatan. Posisinya, bukan bantalnya yang dibalik. Posisinya yang dirubah. Kemudian, kalau seandainya kita bangun, lalu ambil air wudhu, lalu sholat dua rakaat, lebih bagus lagi. Kemudian jangan cerita kepada siapapun. Mimpi jelek jangan diceritakan kepada siapapun. Kemudian apa? Tidak akan terjadi apa-apa. Beres. Selesai gitu aja. Seperti mimpi digigit ular. Artinya apa? Artinya apa mimpi digigit ular itu? Kalau kata orang-orang katanya mau dapat jodoh ya. Itu keliru dia kali. Ular itu artinya musuh. Ular itu artinya musuh. Kalau kita mimpi digigit ular, hati-hati. Berarti ada musuh yang sedang yang sedang mengintai kita. Yang dia akan mencari-cari kesempatan untuk bisa memukul kita. Musuh, ular itu musuh. Iya, makanya musuh dalam selimut katanya. Bukan musuh betulan itu. Musuh betulan. Mimpi. <clears throat> Itulah tentang mimpi dan alhamdulillah Islam ini agama yang lengkap sampai masalah mimpi pun dibahas tuntas. Apalagi masalah akidah, apalagi masalah tauhid, apalagi masalah iman, tentu lebih tuntas lagi. Kemudian dari kandungan ayat ini pula kita bisa melihat bahwa Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Ismail adalah seorang yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah yang nyuruh Allah sami'na wa ata'na. Kemudian juga di sini bisa kita ambil pula kalau kita hendak melakukan hal-hal ke depan nanti kita jangan pernah lupa mengucapkan insya Allah. Nabi Ismail mengatakan satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, engkau akan dapati aku insya Allah Jika Allah menghendaki termasuk orang-orang yang sabar. Karena dengan insya Allah nanti Allah bantu kita, Allah nolong kita. Dan seandainya kita tidak tidak jadi melakukan karena suatu sebab, maka kita tidak ingkar janji. Insya Allah. Insya Allah ini penting. Ada kisah yang panjang tentang insya Allah yang ada di surat Al-Kahfi. Tapi karena waktunya terbatas, hmm, kita lanjutkan aja ayat nomor 103 Falamma aslama watallahu lil jabin. Falamma aslama watallahu lil jabin. Ini ketika hendak terjadi penyembelihan. Disebutkan di dalam tafsir-tafsir bahwa Nabi Ibrahim ketika berangkat, ketika berangkat hendak menyembelih anaknya ini itu didatangi oleh setan. Didatangi semuanya Ibunda Hajar didatangi dulu ibunya Ismail. Hei, suamimu itu bawa anaknya kemana? Tahu enggak kamu? Itu anaknya mau disembelih. Apa kata Ibunda Hajar? Kata Siti Hajar. Kalau memang itu adalah perintah Allah, sami'na wa Kalau perintah Allah, kami taat kepada Allah. Kami dengarkan dan kami taati. Kemudian datang kepada Ismail Hai Ismail, tahu tidak kamu? Bapakmu mau, mau bawa kamu kemana ini? Kamu mau disembelih oleh bapakmu. Kemudian Ismail bilang, kalau memang ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sami'na wa Kami dengar, kami taat. Setan kalah. Kemudian Nabi Ibrahim juga dibujuk-bujuk agar jangan sampai menyembelih anaknya. Termasuk ketika di jumrah, jumrah, jumrah tul'ula, ula, digoda oleh setan dilempar batu setan dengan tujuh lemparan. Kemudian lari setan sampai ke Jumroh, Jumroh Wusto, dilempar lagi dengan tujuh kali lemparan batu. Ya, seperti itu sampai diabadikan dengan pelemparan Jumroh Ula Wusto dan Akobah. Ini diantaranya karena Nabi Ibrahim waktu itu melempar setan. Adapun kita sekarang melempar Jumroh bukan melempar setan. Tapi kita mengikuti manasik haji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kadang orang tetap menyangka ngelempar setan sehingga ketika ngelempar pun dia emosi. Emosi seakan akan ngelempar setan. Emosi. Ada nggak lega sandalnya diambil lempar. Mampus lu ya. Nah. Ini sunnah, ini manasik, manasik haji, wajib, wajib. Lempar. Jumroh ula, wusta dan akobah. Kemudian falamma aslama watallahu lil jabin. Ketika hendak disembelih. Aslama, keduanya sudah pasrah, patuh, nurut apa perintah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya, ini ujian yang sangat besar luar biasa. Nabi Ibrahim itu tidak punya anak sampai tua. Kepingin punya anak. Bahkan istrinya menganggap dirinya adalah mandul. Dan sekarang umur 86 punya anak. Anak masih lucu-lucunya. Anggaplah dia umur sekitar 10 tahun atau 12 tahun. Karena selisih umur antara Ismail dengan Ishak. Kalau kita lihat ya. Sekitar 14 tahun. Jadi katakanlah umurnya sekitar 10, 12. Lucu-lucunya. Disuruh nyembelih. Dan saat itu, saat itu di dunia itu sudah biasa mengorbankan seseorang untuk dewa-dewa, itu biasa. Di Sungai Nil itu biasa perempuan cantik dikorbankan, di Meksiko dan tempat-tempat biasa mengorbankan anak untuk persembahan kepada dewa, kepada Tuhan. Dan ini Nabi Ibrahim diminta oleh Allah mempersembahkan anaknya untuk Allah Subhanahu wa taala. Taat balama aslama. Benar-benar istaslama koda, Tunduk taat Nabi Ibrahim mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ismail mentaati perintah Allah dan perintah bapaknya. Kemudian juga disebutkan pula bahwa keduanya sudah mengucapkan syahadat. Nabi Ibrahim sudah bersyahadat dan berzikir kepada Allah. Siap-siap menyembelih. Ismail juga sudah bersyahadat. Siap-siap untuk disembelih. Sudah disiapkan. Siapkan ya pisau yang tajam. Falamma aslama watallahu lil jabin. Disebutkan oleh para ahli tafsir, waktu itu Nabi Ibrahim ketika hendak menyembelih, Ismail bukan dihadapkan ke atas wajahnya, tapi ditelungkupkan, ditengkurapkan, supaya lebih ringan. Karena kalau ngedep ke depan nanti lihat-lihatan, nggak tega, tambah nggak tega. Ditelungkupkan, sehingga disembelih dari kofahu, dari tengkuknya. Udah perintah Allah. Bismillah tawakal Allah. Apa kata Allah? Sami'na wa ata'na. Inilah orang yang benar-benar taat. Tidak usah pakai studi kritis. Ya. Studi kritis itu itu kalau sesuatu yang batil perlu dikritisi. Tapi kalau Al-Qur'an was sunnah tidak perlu dikritisi. Sami'na wa ata'na. Segera diterima begitu saja. Yang penting benar. Kebenaran diterima begitu saja. Falamma aslama watallahu lil jabin. Ketika hendak disembelih, ditelungkupkan wajahnya, disembelih dari tengkuknya. Subhanallah, ketika itu apa yang terjadi? Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Ketika itu kami, kata Allah, memanggil, Hai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu. Kamu benar-benar mengikuti perintahku. Mimpimu yang aku menyuruh nyembelih anakmu, ternyata kamu laksanakan juga. Kamu benar-benar menyembelih anakmu. Ya. Subhanallah. Inna kadzalika najzil muhsinin Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Di sini kita lihat ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Sebenarnya tujuan Allah ini bukan Ibrahim nyembelih anaknya. Tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah menguji Nabi Ibrahim. Kamu cinta Allah atau cinta anakmu? Pilih mana? Karena Ibrahim adalah khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, kekasih yang sangat mendalam kekasihnya. Jadi benar-benar Ibrahim itu cintanya kepada Allah saja dan Allah pun juga cinta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Allah tidak mau diduakan dalam cinta. Dan sekarang cintanya mulai terbagi kepada anaknya yang satu-satunya yang dicintainya diuji oleh Allah. Kau milih mana? Milih aku atau milih anakmu? Ternyata Nabi Ibrahim sukses. Nabi Ibrahim ternyata berhasil memilih cinta Allah. Yang disembelih oleh Nabi Ibrahim bukan anaknya, yang disembelih adalah nafsunya. Cintanya kepada selain Allah yang disembelih dan cintanya benar-benar diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah mengatakan inna kadzalika najizil muhsinin. Karena Nabi Ibrahim sukses berhasil menyembelih nafsunya, berhasil menyembelih cintanya kepada selain Allah, maka oleh Allah diganti dengan yang lebih baik. Diganti. Orang itu kalau lillah fillah oleh Allah selalu diberi jalan keluar, diberi solusi, diberi alternatif dan ini juga merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, maka pasti oleh Allah diberikan jalan keluar. Bukan hanya itu, Allah memberi rezeki kepada dia dari arah yang tidak diduga-duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah memberikan kepadanya kecukupan. Allah mencukupinya. Dan Allah menyampaikan tujuannya. Subhanallah. Benar-benar oleh Allah diberi jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Wafadainahu bidibhin azim oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Ismail alaihi salam diganti dengan seekor domba yang besar. Diganti. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa waktu itu pisau yang tajam ternyata tidak bisa tidak bisa memutus leher Ismail. Tumpul seakan-akan. Disebutkan pula dalam beberapa riwayat seakan-akan di leher Ismail itu ada lempengan-lempengan tembaga sehingga tidak bisa tersentuh lehernya. Benar-benar Allah jaga. Tujuannya bukan menyembelih Ismail, tujuannya adalah menyembelih cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih nafsunya dikurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Diganti oleh Allah dengan seekor kambing yang besar. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, Kabsyun qad ra'a fil jannah arba'ina kharifan. Seekor kambing kibas domba dari surga yang telah digembala selama 40 musim gugur, 40 tahun. Jadi domba yang besar dari surga diganti. Nabi Ismail diganti dengan seekor domba sehingga yang disembelih itu adalah seekor domba. Dari sinilah mulai disyariatkan kurban. Disyariatkan kurban. Alhamdulillah kita tidak diperintahkan oleh Allah nyembelih anak kita. Dan kita cuman diperintahkan menyembelih seekor kambing. Satu keluarga diwakili seekor kambing untuk salah seorang dari mereka dengan menyertakan seluruh keluarga. Alhamdulillah. Mampu kurban tiap tahun. Mampu. Kapan seseorang dikatakan mampu berkorban? Seseorang itu dikatakan mampu berkorban kalau kebutuhan sehari-hari telah tercukupi, masih ada sisa yang cukup untuk membeli seekor kambing kurban. Kurban. Jadi kurban tidak sama dengan zakat. Kalau zakat memang nunggu kaya dulu, ada nisabnya, batas minimalnya senilai 85 gram emas telah mencapai satu tahun, baru kena dua setengah persen. Kalau kurban tidak. Kita semua. Kebutuhan sehari-hari di rumah tercukupi. Masih ada sisa uang yang cukup untuk membeli seekor kambing kurban. Maka kurban. Kita kurban. Kita sembelih nafsu kita. Kita sembelih cinta kita kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menyembelih seekor kambing. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Ayat-ayat yang sangat indah dari sini tampak oleh kita bahwasanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah orang yang benar-benar taat kepada Allah. Kalau kita tidak mungkin bisa. Ini benar-benar taat sami'na wa ata'na. Kemudian ketika seseorang mengamalkan kebenaran, maka jangan peduli dengan penilaian orang. Yang penting kita di atas sirotol mustaqim, jalan yang lurus yang kita yakini dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an was sunnah, dengan pemahaman yang benar, jalan terus bismillah tawakkaltu Allah. Wala yakhafuna billahi lauma talaim. Tidak takut celaan orang-orang yang mencela ketika dia berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mesti ada orang yang mencela, seperti Nabi Ibrahim ini. Kalau di depan masyarakat, apa kata orang-orang? Nabi Ibrahim nyembelih anaknya. Kira-kira apa kata orang-orang? Oh ini orang gila, orang tidak waras, orang sinting. Masa anak jadi sembelih? Iya. Tidak usah marah. Kenapa tidak? Kenapa buat tahu marah? Karena mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Orang yang tahu dengan orang tidak tahu tidak bisa ketemu, tidak nyambung. Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina La ya'lamun. Tidak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika didustakan oleh kaumnya, dilempari batu di Thaif. Rasulullah tidak marah, cuma Rasulullah malah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma ufir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah mereka petunjuk ya Allah, karena mereka tidak tahu. Jadi masalahnya tidak tahu. Yang kita tahu tidak mungkin mereka tahu. Sehingga kadang nggak nyambung. Nggak nyambung. Kalau kita nuruti orang, ya nggak nyambung terus. Latar belakangnya berbeda, referensinya berbeda, buku yang dibaca berbeda, ya, pemahaman berbeda, nggak nyambung. Perbedaan. Jadi di sini Nabi Ibrahim jalan terus yang diyakini kebenarannya, yang benar-benar perintah Allah, maka beliau jalan terus dan oleh Allah diberi jalan keluar. Kemudian wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Ini semua adalah pujian-pujian kepada Nabi Ibrahim. Dipuji oleh Allah luar biasa. Dan Nabi Ibrahim adalah termasuk salah satu Nabi dari kalangan ulul azmi. Nabi-nabi yang hebat ada lima nabi dan rasul yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Nabi Ibrahim ini juga merupakan Abul Ambiya, bapaknya para nabi. Anak cucu beliau itu banyak yang jadi nabi. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita telah sampai di ayat nomor 111. Yang dibicarakan dari tadi itu semuanya adalah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Maka sekarang ini ayat 112 baru cerita tentang Nabi Ishak. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas salihin. Dan kami juga memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan kelahiran seorang anak yang diberi nama Ishak yang dia menjadi nabi dari kalangan orang-orang yang soleh. Dari susunan ayat ini kalau kita lihat yang disembelih tadi siapa? Susunannya kalau kita lihat. Yang disembelih itu pasti tidak ada keraguan di dalamnya adalah Ismail. Karena yang terakhir ini ayat 112 baru cerita tentang Nabi Ishak. Berarti sebelumnya tadi ceritanya itu selain Ishak. Dan selain Ishak yang ada hanya Ismail. Yang disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail. Ini penting ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Karena subhanallah ya, banyak riwayat bahkan ada sekitar tujuh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang mengatakan bahwa yang disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah Ishak. Tujuh sahabat, bukan main-main. Di antaranya sahabat Umar ibn Khattab dan anaknya, sahabat Abdullah ibn Umar, bahkan termasuk sahabat Ali bin Abi Talib dalam riwayatnya. Kemudian sahabat Abdullah bin Abbas dan ayahnya Abbas dan yang lainnya. Mengatakan yang disembelih adalah Ishak. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika membantah mereka mengatakan bahwa riwayat-riwayat yang mereka katakan yang disembelih adalah Ishak itu diambil dari ahli kitab. Dari Ka'ab Al-Ahbar. Ka'ab ini mantan ahli kitab yang masuk Islam, seorang tabi'in dia masuk Islam pada masa sahabat. Dia tabi'in Kemudian setelah masuk Islam, dia ini banyak cerita kepada para sahabat, kepada orang-orang Islam tentang Taurat dan Injil. Banyak cerita. Yang mana di sana disebutkan yang disembelih adalah Ishak. Dan sebagian yang mendapat cerita itu langsung menerima begitu saja tanpa dikoreksi lagi. Yang disembelih adalah Ishak. Jadi benar-benar riwayat yang mereka bawa adalah riwayat Israiliyat yang batil. Yang harus ditolak. Dan kita jangan melihat yang mengatakan sahabat tidak. Yang mengatakan siapapun kalau salah adalah salah. Timbangan kita tetap adalah Al-Quran wa sunnah. Sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. beliau mengatakan kata-kata yang sangat indah tentang patokan mengambil kebenaran ketika itu masalah haji sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu beliau itu mewajibkan atau sangat keras kepada orang-orang supaya mereka hajinya haji ifrat haji saja tanpa umroh itu ijtihad karena beliau berharap nanti orang-orang cuma haji saja lalu pulang ke negerinya dan kapan-kapan datang lagi untuk umroh supaya Mekah tidak pernah sepi dari orang haji dan umroh sepanjang tahun. Itu istihad beliau kondisional yang cocok untuk saat itu. Sementara kalau Rasulullah SAW beliau berpendapat bahwa yang Abdullah adalah tamatuk. Bahkan Rasulullah kalau bisa ngulang hajinya, beliau akan haji tamatuk. Haji dan umroh. Umroh dulu, kemudian baru haji, lalu ada hadi. Ada nyembelih kurbannya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau tetap berkeyakinan tamattu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada yang mengatakan Abu Bakar bilang gini, Umar bilang gini. Sahabat Ibnu Abbas marah bukan main. Kata sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Yushiku an tanzila 'alaikum hijaratun minas sama'." Aku qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa qala Umar. Hampir-hampir turun hujan batu dari langit menimpa kamu. Aku mengatakan Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda begini. Ternyata kamu bantah. Kamu mengatakan Abu Bakar bilang gini, Umar bilang gitu. Jadi ucapan sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar pun kalau menyalahi Rasulullah Alaihi Wasallam harus didahulukan Rasulullah SAW. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Tidak boleh kita mendahului Allah dan Rasulnya. Demikian pula Imam Malik rahimahullah taala mengatakan, "Kullun minna yu'khadhu wa yutraku min kalamihi illa sahib hadzal qabr." Masing-masing kita bisa diambil pendapatnya, bisa ditolak kecuali penghuni kuburan ini, maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pendapat batil ditolak semuanya. Yang benar adalah Ismail. Kenapa yang benar Ismail? Bahkan di Injil pun kalau kita lihat, itu ayatnya itu saling tabrakan satu dengan yang lain. Saya lihat sendiri di perjanjian lama, di kejadian. Disebutkan di sana mula-mula bahwa ketika Nabi Ibrahim punya anak Ismail itu usianya 86. Ketika punya anak Ishak usianya 100 tahun. Berarti yang lebih tua adalah siapa? Ismail. Berarti anak tunggalnya adalah siapa? Ismail, Ishak belum lahir. Lalu di kejadian 22 ayat sekian disebutkan, Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kamu kasihi, yakni Ishak. Lalu persembahkanlah dia untuk kurban. Ini kan aneh ayat ini. Ambillah anakmu yang tunggal, yang kau kasihi, yakni Ishak. Lucu apa tidak ini? Anak yang tunggal siapa saat itu? Yang tunggal adalah Ismail. Tapi dikatakan di sini Ishak. Kenapa? Karena ternyata mereka orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani dengki kepada orang Arab. Karena mereka adalah keturunan Bani Israel. Mereka adalah keturunan Ishak. Nabi Ibrahim punya anak Ismail. Yang mana Ismail ini keturunannya bangsa Arab. Kemudian juga punya anak Nabi Ibrahim Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini namanya Israel. Dan Yakub punya anak 12 namanya Bani Israel. Nah mereka ahli kitab atau keturunannya ini Bani Israel. Jadi mereka berusaha menutupi seluruh kebaikan yang tertuju kepada Ismail. Karena cikal bakalnya nanti adalah bangsa Arab yang mana di sana ada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi mereka itu dengki, hasut. Seluruh kebaikan yang mengarah kepada Rasulullah SAW sampai kakeknya Ismail itu ditutupi. Ditutupi, dihapus, dibawa kepada Ishak. Jadi hasut dengki sampai diroba. Ini adalah jelas-jelas tahrif, tahrifun batil, penyelewengan yang batil di dalam kitab Injil. Bahkan yang aneh pula, di perjanjian lama itu banyak cerita cerita-cerita Nabi. Tapi coba antum cari cerita tentang pembangunan Ka'bah oleh Ibrahim dan Ismail ada atau tidak di perjanjian lama? Kita tidak akan menemukan. Pokoknya seluruh kisah yang nanti ujung-ujungnya kebaikan Ismail dan keturunannya dihapus semuanya. Padahal kisah pembangunan Ka'bah ini penting, sejarah besar yang seharusnya ada di dalam perjanjian lama. Tidak ada. Well, Kemudian juga kisah tentang penyembelihan ini terjadinya di mana? Kalau Ishak itu ada di negeri Kanan, di negeri Syam. Kalau Ismail di Mekah. Dan kisah penyembelihan ini ada di Mekah semuanya. Sehingga ada pelemparan jumroh. Bahkan disebutkan disembelihnya di Mina, tempat penyembelihan di Mina. Seperti itu. Bahkan disebutkan pula dalam riwayat kambingnya setelah disembelih itu tanduknya digantung di di talang pancurannya Ka'bah, gantung di sana. Diwarisi dari nenek moyang sampai kepada anak cucunya. Jadi benar-benar yang disembelih ini adalah Nabi Ismail dan inilah kisah tentang penyembelihan. Dari sinilah kita disyariatkan untuk berkorban, Syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian juga syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita berkorban seekor kambing untuk satu orang dan menyertakan seluruh keluarganya dan kita juga kurban menyembelih nafsu kita, menyembelih cinta kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Insyaallah nanti hari Selasa kita libur. Selasa libur satu ya. Karena Selasa itu adalah malam Idul Adha. Dan Selasa insyaallah semuanya puasa, puasa Arafah. Jadi hari Rabu itu adalah hari Idul Adha sholatnya kemis tidak apa-apa supaya kompak sholatnya. Yang penting adalah puasanya yaitu hari Selasa ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Kita beda 4 jam, kita masih dekat dengan mereka kalau Selasa, kalau Rebus sangat jauh perbedaannya. Jadi Selasa kita libur satu, insya Allah kita masuk lagi seperti biasa hari Sabtu dan kita mulai kajian rutin tafsir. Kemudian hari Ahad juga seperti biasa al-kabair dosa-dosa besar Atau tanda-tanda hari kiamat. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mendengarkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad. وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Ya Rabb kami, sungguh kami telah menganiaya diri kami jika kau tidak mengampuni dan menyayangi kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Rabb kami, kami telah beriman kepadamu Ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari api neraka. Allahumma sallimil hujjaj wal mu'tamirin wal zairin. Allahumma ufir lahum warhamhum. Allahumma afihim. Allahumma shfihim wa afihim. Allahumma farrij anhum. Allahumma tum alihim. Allahumma qdi hawaijahum. Allahumma balli maqasidahum. Allahumma rizukhum min haythu la yahtasibu. Allahumma yastir umurahum. Allahumma yastir al manasik wa kulla shay. Ya Allah, Berikanlah keselamatan kepada para jamaah haji, jamaah umrah, dan orang-orang yang berziarah. Berikanlah kepada mereka semua ampunanmu ya Allah, cinta dan kasih sayangmu. Berikanlah kepada mereka kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan manasik haji, manasik umrah, dan kemudahan dalam segala hal. Ya Allah, berikanlah kepada mereka kesehatan, sehat, walafiat, sejahtera. Kalau ada yang sakit di antara mereka, berilah kesembuhan. Kalau ada yang meninggal dunia, catatlah dia mereka sebagai syuhada. Ya Allah, tunaikanlah hajat-hajat mereka semuanya. Capaikanlah cita-cita mereka semuanya. Dan berikanlah kepada mereka rezeki dari arah yang tidak mereka duga-duga. Ya Allah, jadikanlah para jamaah haji semuanya menjadi haji yang mabrur. Yang keadaan mereka menjadi lebih baik sepulang dari haji nanti ya Allah. Dosa-dosa mereka terampuni dan mereka menjadi bayi seperti baru dilahirkan oleh ibu mereka kembali. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah.